بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك Al-Ikhwatu Al-Kiram kita akan mengulangi sejenak tentang ya apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Mauhab Al-Maliki rahimahullah yang mensyarah kitab Ibnu Bizaid al Qurwani tentang Azam Malik bahwasanya Allah bersemayam di atas arasnya maka beliau mengatakan pada halaman ke-231 Fa in ihtajja ahadun alaina fima qaddamna jika ada yang mendebat kami tatkala kami terangkan sebelumnya Allah di atas arasnya bersemayam wa qala dan dia berkata law kana kadzalika la asbahal makhluqat kalaulah Allah di atas aras maka konsekuensinya Allah itu mirip dengan makhluk kita harus mensucikan Allah daripada kemiripan dengan makhluk لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق karena sesuatu yang dilingkupi oleh tempat ya maka dia adalah merupakan makhluk makhluk menurut mereka kalau dikatakan Allah bersemayam di atas aras berarti Allah diliputi tempat itu kata mereka berarti Allah makhluk ya Kata beliau fasyai'un la yalzam wala ma'nan lahu. Maka kita katakan tidak harus demikian, bahkan tak benar makna itu dinisbatkan kepada Allah li'annahu ta'ala laisa kamitsli syai'un min khalqi. Karena Allah tak akan pernah sama dengan makhluknya. Wala yuqasu bi syai'in min bariyatihi dan jangan pernah dilogikakan Allah, dikiaskan, dianalogikan dengan makhluknya. Ya, kalau makhluk ya bersemayamnya makhluk di atas singgasananya, dia butuh kepada singgasana, dia jadi putih dengan tempat. Allah tidak demikian. La yudraku biqiyas. Allah tak dapat ya diketahui dengan logika. Ya. Wala yuqas bin dan jangan pernah dilogikakan Allah dikiaskan dianalogikan dengan manusia. Karena qabla amkinah Allah itu telah ada sebelum ada yang namanya tempat. Aras diciptakan belakangan. Dalam hadis-hadis yang lalu kita katakan wa kana 'arsyu 'alal ma'. Ya, kan Allah walam yakun syai'un qablahu. Adalah Allah dan tidak ada apapun sebelumnya. Berarti tak ada aras. Tak ada yang namanya tempat. Ya, kana qabl amkina. Allah itu telah ada sebelum ada yang namanya tempat yang diciptakan Allah. Wa ba'da setelah Allah menciptakan tempat Allah juga tetap ada. La ilaha tidak ada Tuhan hak kecuali Dia. Khaliku kulli syai'in, Dia yang menciptakan segala sesuatu, la syarikalah. Tak ada sekutu baginya. Ya, jadi jangan dikatakan Allah Subhanahu wa taala diliputi tempat. Sebelum ada tempat dia telah ada. Sebelum Allah menciptakan yang namanya tim tempat jihad atas, bawah, Allah telah ada. Ya. qad ittafaqa al-muslimuna wa kullu dhil lubbin annahu la yuqalu kainun illa fi makanin ma. Telah sepakat semua kaum muslimin dan orang-orang berakal sesuatu pasti yang namanya sesuatu yang ada itu pasti dia itu keberadaannya ya pada satu tempat. Wa ma laysa fi makan fa huwa adam. Yang sesuatu jika dikatakan dia tidak memiliki tempat berarti dia tidak ada faqad sahha fil uqul faqad thabata bidalil telah benar diterima secara logika dan juga ditetapkan dengan dalail dengan dalil-dalil annahu kana fil azal wala fil azali la fi makan bahwasanya Allah dahulu kala ya kana fil azal <clears throat> ada sebelum segala sesuatu ada la fi makan Allah Subhanahu wa taala ada sebelum segala sesuatu ada bahkan yang namanya tempat pun tak ada. Dia telah ada. Wala sabi ma'dumin dan Allah itu tidaklah sesuatu yang tak ada, dia ada. Kalau makhluk apapun dia pasti dilingkupi tempat. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebelum ada yang namanya tempat dia telah ada. Fakaifa yuqasu ala syai'in min khalqi? Bagaimana mungkin dikiaskan Allah dengan makhluknya? Kalau yang namanya makhluk pasti dalam satu tempat, apapun dia. Ya, diliputi tempat. Adapun Allah jangan disamakan dengan makhluk. Au yujra bainahu bainahum tamthilun au tashbih, jangan dimiripkan atau disamakan antara Allah dan antara mereka. Ta'ala amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka ungkapkan. Daripada apa yang dipersangkakan oleh orang-orang zalim. Allah Maha tinggi daripada apa yang mereka sangkakan. Fa in qala qail jika ada yang berkata, "Idza wasafna rabbana ta'ala bi annahu kana fil azal la fi makan, thumma khalaqal amakin fi makan." Ya, jika ada yang bertanya, jika kita menyepati Tuhan kita, dialah Allah yang maha tinggi bi annahu kana fil azal dahulu Allah ada sebelum segala sesuatu ada. La makan ketika itu tak ada tempat bagaimana dikatakan Allah diliputi tempat. Thumma khalaqal Amakina. setelah itu Allah pun menciptakan tempat. Fasara fi makan Ya kalau dia berkata setelah itu Allah pun berada dalam satu tempat. Ya. Wa fi dzalika iqraran minna fihi bitaghayyur wal intiqal. Kalau itu berarti kita telah menetapkan Allah memiliki sifat at-taghayyur, berubah wal intiqal, pindah. Ya. Idzala an sifatihi fil azal karena Allah Subhanahu wa taala yakni telah hilang daripada sifatnya fil azal dahulu dia ada sebelum segala sesuatu ada kemudian ada Sebelum tempat ada, kemudian setelah diciptakan tempat, dia bertempat. Fasara fi duna makan berarti dia ada pada satu tempat bukan pada tempat lain. Ini syubhat mereka. Ringkasannya kata mereka baik kita terima Allah dahulu dalam azal tidak ada apapun juga hanya Allah yang ada. Belum ada tempat. Setelah itu Allah Swt menciptakan aras, menciptakan langit, menciptakan bumi. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Konsekuensinya menurut mereka Allah dari satu perkara yang sifatnya azal Tak bertempat setelah diciptakan harus berarti dia bertempat. Berarti Allah SWT menyipati apa yang disipati makhluk itu takayur. Berubah, berpindah. Karena itulah kami menolak. Allah SWT dikatakan bersemayam di Tasaras. Itu bantahan mereka. Itu syubhat mereka. Ya. Paham itu enggak? <laughs> agak pusing walantemnya. Ya, kata mereka, baik kami terima. Ya, bahwasanya Allah itu dalam alam azal. Nah, nah, dalam dalam alam azal maknanya dalam alam tak ada apapun, tempat pun tak ada. Ya, setelah itu Allah menciptakan tempat. Sepakat kita sama-sama, ya. Setelah itu Allah menciptakan langit, bumi, arah segalanya. Setelah itu dia bersemayam di atas aras. Kami tak terima dikatakan dia bersemayam dalam pengertian benar-benar bersemayam. Kalau itu dikatakan berarti dia telah berubah dari satu tem, dari satu perkara yang tak ada pada tempat apapun juga dalam alam azali pindah kepada alam wujud. Setelah itu dia pun bertempat. Kami tak terima kata mereka. Qila maka dikatakanlah untuk sobat tersebut. Wa kadzalika za'amta anta. Engkau pun sebenarnya ya mengklaim apa yang kau katakan itu juga terjadi padamu. Annahu kana la fi makan. Engkau dan kita sama-sama sepakat Allah dahulu dalam alam ajal tidak ada tempat. thumma sara fi kulli makan bahkan lebih dahsyat engkau mengatakan setelah Allah SWT dalam alam dalam azal tak ada tempat apapun juga setelah itu engkau mengatakan Allah sekarang di semua tempat. Karena mereka mengatakan Allah itu ada di setiap tempat. Mereka menafikan Allah di atas aras bersemayam. Lebih parah daripada itu mereka mengatakan Allah ada di setiap tempat. Ini perkataan Jahmiyah. Ya, ini lebih parah daripada apa yang kami katakan. Ya. Kata beliau, thumma صار fi kulli مكان fanuqila sifatuhu atau sifatihi min al kauni la fi makan ila sifatin al kaunu fi kulli makan faqad taghayyara indaka ma'budun wa intaqala min la makan ila kulli makan sama saja dengan apa yang kehujat kami dengannya engkau katakan dahulu Allah ada ketika segala sesuatu tak ada tempat pun tak ada Kemudian kau katakan dia ada pada setiap tempat, maka engkau telah memindahkan Allah Subhanahu wa taala dari alam azali yang tak ada tempat ke dalam segala macam tempat. Maka dengan demikian engkau pun telah merubah persepsimu tentang Tuhan yang kau sembah. Ya. Berarti Tuhanmu pun itu dilipat diliputi oleh semua tempat. Tentu lebih dahsyat Tentu konsekuensinya yang mengatakan Allah ada pada setiap tempat konsekuensinya alam raya ini dia adalah Allah. Inilah pemahaman sufi. Ya yang bermazhab al Kesatuan alam raya, semua alam raya apapun ada langit, bumi, gunung, semuanya dialah Allah. Ya, tentu ini lebih parah. Konsekuensi Allah menempati segala tempat-tempat, menempati tempat-tempat. Ya dan billah, semoga Allah sucikan daripada apa yang mereka katakan. Berarti resikonya Allah ada di tong-tong sampah, Allah ada di segala tempat. Tempat-tempat najis, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini konsekuensi apa yang kau katakan Allah ada pada setiap tempat. Mengapa harus diserang kaum Quraisy Kaum kafirin yang menyembah berhala, bukankah di sana juga ada Allah? Karena Allah ada pada setiap tempat. Maka apa diserang? Ya. Dari paham inilah muncul semua agama itu sama. Subhanallah. Karena Tuhan itu semua pada setiap tempat itu Tuhan. Ya. Apapun yang disembah di sana Tuhan lahirlah yang namanya is, uh, yang namanya agama pluralis. Semua agama itu sama. Bahaya, sufi itu bahaya. Konsep Nur Muhammad kata orang, sufi itu mereka ya menukil hadis yang tak sahih bahkan palsu asal segala sesuatu dari badan Nur Muhammad dari cahaya Muhammad segala macam kejadian alam apapun juga dari situ akan muncul nanti persepsi belakangan berarti semuanya daripada Nur Muhammad Berarti semuanya itu ya benar adanya. Karena semuanya tercipta daripada Nur Muhammad. Ya. <clears throat> Inilah bahayanya sufi ketika masuk ke dalam filsafat. Jadi dikatakan engkau lebih parah, engkau mengatakan Allah dahulu dalam azal tak ada tempat, Allah telah ada, kemudian Allah ada pada setiap tempat lebih parah. Ya, dan kami pun tak pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu diliputi tempat, kami tak pernah katakan. Ya. Kami tak pernah mengatakan Allah bersemayam di berarti Allah diliputi aras, tak pernah kami katakan. Ya. Allah tak butuh kepada aras. Aras yang butuh kepada Allah dan sifat bersemayam di atas aras kemarin kita katakan sifat apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Tergantung kapan Allah mau. Ya. Thummas stawa ilal ars ketika Allah menciptakan bumi, kemudian dia bersemayam di atas ars. Berarti sebelum itu dia tak bersemayam. Di mana dia? Allah yang tahu. Ya. Fa'in qala innahu kana fil azal fi kulli makan kama huwa al-an faqad jabal amakin wal asya' ma'ahu fi azaliyati wa hadha fasid ya andai kata dia fil azal fi kulli makan ketika azal ya sebelum ada alam azali ketika tak ada apapun juga ketika dia kau katakan pada setiap tempat dia ada ya fi kulli makan kama huwa al sebagaimana sekarang faqad al-amakin wal asya' ma'ahu fi azalati berarti engkau telah menetapkan bagi Allah tempat al-amakin wal asya' ma'ahu bersama Allah segala sesuatu dalam azalinya dalam alam azalinya wa hadza fasid kalau engkau katakan enggak ya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dalam alam azali Allah telah berada pada setiap tempat maka kita katakan berarti engkau mengatakan ada sen Allah yang kekal sebagaimana Allah azali Padahal kita mengatakan Allah ada, tak ada apapun juga. Mengatakan, mengapa kau katakan dia ada pada setiap tempat? Ini adalah merupakan akidah yang rusak, wahada fasid. Ya. Kalau mereka mengatakan dahulu sebelum Adam alam semesta diciptakan Allah itu telah ada di mana-mana. Kita katakan rusak akidahmu ini. Berarti engkau telah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat, perkara-perkara Padahal kita meyakini yang dalam alam azal itu hanya Allah semata. Kan Allah. Hanya Allah yang ada, tak ada apapun juga. Ya, fa in qala hal yajuzu indaka an yantaqila min la makan fil azal ila makan? Ya, jika dia bertanya, jika dia berkata, fa hal yajuzu indaka? Bolehkah menurutmu an yantaqila min la makan Allah itu pindah daripada sesuatu yang tidak ada di sana tempat apapun juga fil azal dalam alam azali ila makan kemudian pindah kepada tempat ya kalau mereka mengatakan berarti kalian wahai al-sunnah mengatakan Allah dahulu dalam alam azali tak bertempat setelah itu dia ciptakan tempat dia berada pada satu tempat di atas ya kalau itu ya yang menjadi subhat qila lahum maka akan dijawab amma al-intiqalu wa taghayyur hal fala sabila ila itlaqi dhalik alaihi adapun apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala berpindah dari alam azali yang tak ada tempat kepada tempat tak dapat kau katakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala Lianna kaunahu fil azali la yujibu makanan. Ketika Allah dalam alam azali, ketika tak ada pemun juga, ketika itu tak ada tempat. Wa kadzalika naqaltahu la tujibu makanan. Ketika ya engkau mengatakan setelah Allah menciptakan tempat, berarti dia bertempat. Kami mengatakan tidak demikian. oleh dzalika kal kalak ya Allah itu tak sama dengan makhluk. Ya. Lianna nama kau wanahu yujibu makanan al khalqi. Ya, lianna nama kau wanahu yujibu makanan minal khalqi wa naqaltahu tujibu makanan wa yasiru muntaqilan min makan ila makan. Kalaulah yang namanya makhluk iya. Iya. Dia butuh tempat. Jika dia berpindah pada satu tempat, ya, berarti dia sudah berada pada tempat lain kosonglah tempat yang dahulu. Itu makhluk. Ya, sebagaimana mereka menganggap kalau Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, kosong di atas aras. Itu ungkapan mereka. Lebih parah lagi mereka mengatakan kalau gitu, karena malam di bumi berbeda-beda, Allah tak naik-naik berarti kosong terus aras karena malam di sini tak sama malam di sana. Karena itulah kami menolak kata mereka Allah turun di sepertiga malam kami tolak. Kenapa? Konsekuensinya itu Allah pindah-pindah tempat. Konsekuensinya yang namanya pindah tempat akan kosong satu tempat pindah ke tempat lain. Berarti ya harus kosong, berarti kapan Allah naiknya? Dikiranya Allah sama dengan makhluk. Ya. Walaysa dzalika kalau khalqi Allah tak sama dengan makhluk. Kita ya kalau saya pindah dari Sabilun Najah, pindah ke Mesir Lamin, tentu saya tak ada lagi di sini, saya di sana. Makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk. Allah maha besar, dia di atas seluruh makhluknya. Tak pernah dalam tempat. Ya. Tak pernah diliputi oleh makhluk. Allah Jalla wa'ala. Walakinna naqulu istawa min la makan ila makan. Ya, kami mengatakan ya dahulu Allah Subhanahu taala ada pada pada alam azali yang tak ada di satu tempat, kemudian dia bersemayam pada ya istawa Tum istawa min lamakan ilamakan. Kemudian kami mengatakan dia bersemayam di atas arasnya dari pada Allah Subhanahu wa taala dahulu kala dalam alam azali, kemudian dia bersemayam kami katakan ya demikian. Ulan yaqulu intaqal. Kami tak mengatakan Allah itu pindah di alam azali kemudian pindah kepada alam wujud di atas aras bersemayam. Wa in kana al-ma'na fi dhalika wahidan kalaupun maknanya mirip-mirip. Dari alam azali Allah berada di atas aras bersemayam. Ya, seolah-olah pindah dari alam azali kepada aras. Kami tak mengatakan pindah. Ya. Kama naqulu lahu arsun sebagaimana kita mengatakan Allah itu punya aras, wala naqulu lahu sarir, kami tak mengatakan Allah punya sarir. Ya, walaupun makna aras dan sarir mirip-mirip. Ya, sehingga sana. Tapi Allah tak pernah mengungkapkan tentang arsnya dengan kata-kata sarir. Allah pun tak pernah mengungkapkan setelah menciptakan langit dan bumi, ya, dengan kata-kata intaqal alal arsi. tapi istawa alal arsy. Bersemayam di atas aras. Ya. Wa naqulu huwal hakim. Sebagaimana kami mengatakan tentang Allah, dia adalah al-hakim yang maha bijak. Wala naqulu wal aqil kami tak pernah mengatakan Allah itu punya nama al-aqil yang berakal. Ya. Wa naqulu khalilu Ibrahim kami mengatakan kekasihnya adalah Ibrahim. Allah kekasih Ibrahim. Wala naqulu sadiqu Ibrahim. Kami tak mengatakan Allah sebagai sadiqu Ibrahim walaupun maknanya berdekatan antara khalil dan sadiq bermakna sahabat. Wa in kana al-ma'na fi dzalika wahidan walaupun maknanya satu. La nusammihi wa la nasifuhu wa la nutliqu alaihi illa ma sama bi nafsahu ala ma taqaddam. Intinya kami tak berani mengada-ada tentang Allah kecuali apa yang terangkan Dia mengatakan bersemayam, istawa kami mengatakan bersemayam, tak kami katakan pindah. Ya. Tak bisa kami tukangi. Dia mengatakan arasy kita katakan aras, kita katakan sarir. Dia mengatakan tentang dirinya al-hakim. Kita bilang al-hakim. Tak kita katakan al-aqil. Dia menyifati dirinya sebagai Khalilu Ibrahim, kekasih Ibrahim. Kita katakan Allah Khalilu Ibrahim, bukan Sadiqu Ibrahim. Walaupun makna Khalil dan Sadiq sama. Ya, kita ikuti apa yang Allah terangkan dengan dirinya. Apa yang dinamakan dengan dirinya. Apa yang sifat tentang dirinya. Tidak kita boleh mengarang-arang tentang Allah Subhanahu Wa Taala wala narfa'u ma wasafa bihi nafsuhu kami tak berani menolak apa yang Allah terangkan tentang dirinya. Dia mengatakan bersemayam, kami tak berani mengatakan dia tidak bersemayam. Tapi dia menguasai, kami tak berani. Kenapa? Li'anna daf'unil Qur'an. Itu konsekuensinya kami menolak Qur'an. Dia mengatakan wajah rabbuka wal malaku safan safan. Datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Kami katakan datang. Tak berani kami katakan sebagaimana kalian bukan Allah yang datang tapi rahmatnya yang turun. Kami tak berani, berarti kami telah menolak Quran. Kami mengatakan apa yang dikatakan Quran. Waktu qala ta'ala Allah berfirman wajah Arabu rabbuka wal safan saffan saffan. Tuhan Allah berkata dan datanglah Tuhanmu di hari kiamat dan malaikat bersaf-saf malaikat datang. Walaysa maji'uhu harakah. Datangnya Allah bukanlah gerakan sebagaimana kita, wala zawalan wala intiqal, bukan maknanya dia hilang di sana, muncul di sini. Pindah dari sana, pindah kemari, tidak, itu makhluk. Karena makhluk butuh ruang, <laughs> butuh tempat, butuh waktu. Allah tak butuh semua. Kita ada waktu, kita dilengkapi oleh tempat, waktu, ruang. Ada namanya malam, siang. Bagi Allah tak ada siang malam. Kita ada dalam setempat, di atas kita, di bawah kita, di samping temanmu, di samping teman depan. Itu kita makhluk bagi Allah. Tak ada yang namanya atas, bawah, samping, depan. Itu semua makhluk. Ya, jangan disamakan Allah dengan kita. Ketika Allah mengatakan wahwal qahiru faqah, ibadillah yang mati tinggi hambanya, Matinya atas hambanya itu kita manusia yang memang mengatakan Allah mati di atas kita. Bagi kita, bagi Allah subhanallah ya. Tak sama dengan apa yang kita katakan. Laisa li rabbikum lailun wala nahar. Tuhanmu tak ada baginya siang dan malam. Bahkan enggak usah jauh-jauh kepada Allah Jalla wa Mungkin kalau andai kata kita pun terbang dari bumi ini Subhanallah. Lepas daripada orbit bumi, boleh jadi pada satu tempat tak ada lagi di sana siang dan malam. Ya enggak? Cuma mana mungkin? Hah? Kita kan ada siang malam gara-gara berputarnya bumi. Yang membelakangi matahari malam. Ya kan? Ini kan semua makhluk. Siang malam untuk kita. Ya. Malam Lailatul Qadar itu bagi kita. Jangan dianalogikan Allah dengan kita. Kalau kita berada pada waktu siang, berarti kita bukan pada waktu malam. <laughs> Kalau kita di timur, berarti kita bukan di barat. Itu semua keterbatasan kita. Manusia, makhluk Allah SWT tak ada keterbatasannya. Maha sempurna daripada segala macam sifat-sifat keterbatasan. Maka jangan pernah samakan dia dengan kita. Ya. Di inna ma yakunu idza kana al jai jisman aw jawharan, yang namanya pindah-pindah datang satu tempat ke tempat lain itu adalah ya yang pindah-pindah tempat itu adalah sesuatu yang sifatnya jism ya makhluk jauharan ini istilah-istilah ahlu kalam yang sebenarnya pun tak kita setuju juga dalam perkataan tentang Allah SWT ini membuat kacau tuh nama-nama jisim, jauhar, arat ini kacau dibuatnya semua datang daripada Allah kalam kata mereka kalau Allah SWT datang berarti Allah itu jismun tubuh aradun ya jauharun ini perkataan ahlu kalam rusak semua dibuatnya ya ini kan istilah yang membuatnya orang-orang ahlu kalam Ya. Falamma thabata annahu laysa bijismin wala jawharin wala 'aradin Tatkala kita yakin Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad, lam yajib an yakuna maji'u harakah wala naqlah. Maka dengan demikian taklah dapat dikatakan Allah ketika datang di hari kiamat bukan maknanya Allah itu pindah sebagaimana makhluk bergerak. Walau i'tabarta dzalika biqaulihim ja'at fulanan qiyamatuhu Ya, andai kata hal ini untuk didekatkan muamannya, kau lihat dalam ungkapan orang, ja'at fulanan qiyamatuh, datang kepada si fulan kiamatnya. Kiamatnya maksudnya apa? Kebinasaannya. Ya. Apakah kebinasaan itu adalah jisim yang datang? Kan tidak. Ya. Datang kepada si fulan, sialnya dia, kecelakaannya, kebinasaannya. Apakah kebinasaannya itu merupakan jisim? Tidak. Ya. Waja'ahul mautu datang kepadanya kematian. Apakah kematian merupakan Wajah Wajahul maut datang kepadanya penyakit. Apakah penyakit itu jisim? Berbentuk. Jisim itu sesuatu yang berbentuk. Ya. Wasibuh dzalika mimma huwa wujudun najil bihi wala maji. Ini contoh-contohnya tentang makhluk aja ada yang kita katakan datang musibah kepadanya, datang penyakit kepadanya. Itu sesuatu yang datang dikatakan bukanlah sesuatu yang berbentuk. Tak ada padanya pergerakan. Walaupun kita katakan datang. Ya. Kadang-kadang orang ada kumat-kumatan sakit jiwanya. Kita bilang, datang gila mu ya. Datang gila kau ya. Apakah gila itu jisim yang berbentuk wujud datang masuk ke dia? Tidak, juga datang. Itu adalah merupakan permisalan tentang makhluk bahwasanya kata-kata datang pada makhluk saja tak harus sesuatu yang berjisim, jauhar arat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ini bantahan untuk mereka. Jelas antum paham ya? Berkali. Berkali memang ini. Menjelaskannya pun berat, memahaminya pun lebih berat. Ya, labana laka wa ismahu at-tafiq. Jelaslah bagimu apa yang kau ungkapkan itu tak benar. Kalau kau katakan Allah datang, mengapa kau tolak Allah datang hari kiamat? Mengapa? Karena konsekuensinya datang berarti jisim kata mereka arad, jauhar, ada bentuk. Allah bukan jisim, bukan arad, berarti Allah tak datang. Siapa yang mengatakan demikian? Allah datang, tapi datangnya dia tak sama dengan datangnya kita. Fa in qala innahu la yakunu mustawiyan ala makanin illa maqrun bil kaif. Kalau mereka berkata ini syubhat lain. Innahu la yakunu musta'win ala makan illa maqrun bil kaif. Tidaklah Allah bersemayam di atas satu tempat kecuali menunjukkan Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan bagaimana dia bersemayam kaif bil kaif. Ya. Ini ditanyakan oleh seorang ahlu bidah kepada Imam Malik. Ya Imam, benarkah Allah bersemayam atas harus? Benar. Bagaimana Allah bersemayam? Imam Malik marah. Kata Imam Malik, bersemayam sudah kita ketahui maknanya. Bagaimana Allah tak pernah terangkan? Bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam itu bid'ah. Sahabat tak pernah bertanya bagaimana Allah bersemayam. Sahabat tak pernah bertanya bagaimana Allah datang sehingga akhirnya mereka tolak. Sahabat tak pernah bertanya makna kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka menolak. Mereka terima semuanya. Aneh kan? Datang Quran kepada nabinya. Nabi tak pernah bertanya, Allah apa makna engkau datang? <laughs> Nabi tak pernah tanya. Ya Allah apa makna engkau bersemayam ya Allah? Nabi tak pernah tanya. Ya Allah apa makna kedua tanganmu? Apakah maknanya kedua kekuasaanmu? <laughs> Nabi tak pernah tanya. Nabi tak pernah tanya, sahabat tak pernah tanya, tabiin tak pernah tanya, imam empat tak pernah tanya. Datang belakangan bertanya bagaimana mungkin dia bersemayam, gak masuk akal. Subhanallah. Qila lahu qad yakunu al-istiwa' wajiban wa at-takifu murtafi'un. Maka kita jawab. Ya. Mungkin saja kita katakan Allah bersemayam wajib kita terima kan dia mengatakan tapi at-takif bagaimana dia bersemayam murtafiun itu Allah angkat ilmunya daripada kita kita tak tahu. Tatkala Allah tak jelaskan bukan berarti dia tidak bersemayam. Walaysa at-taqif yujibu raf'al istiwa ketika dia angkat ilmu tentang bagaimana dia bersemayam tak dia terangkan kepada kita bukan maknanya dia tidak bersemayam tapi ilmu tentang semayamnya tidak dia beritahukan kepada kita. Enggak harus kita katakan berarti dia enggak bersemayam. Walau lazima hadza lazima at-takyifu fil azal. Ya, andai kata hal ini harus berarti kita pun harus juga bertanya bagaimana dahulu Allah dalam alam azali ketika tak ada apapun juga. Bagaimana dia? Harus kita tanyakan juga. Li'annahu la yakunu kainan fi makan illa maqun bitakyif karena apapun segala sesuatu ya, yang ya ada pada satu tempat kecuali pasti akan ditanyakan bagaimana dia bertempat, bagaimana dia kondisinya dalam tempat tersebut. Ya. Fa qala innahu kana wala makan wa ghairu maqrun Kalau mereka berkata in innahu kana dahulu Allah memang ada wala makan ketika tak ada tempat wa huwa ghairu maqrun bittakyif dan kala itu Allah tak dapat diiringi dengan bagaimana dia keberadaannya di saat itu ketika tak ada apapun juga. Qilalahu maka dikatakan kepadanya wa kadzalika huwa mustawin al ars. Demikian jugalah ketika Allah mengatakan dia bersembunyi ke sarasnya wa huwa ghairu maqrun bitakif. Katakan demikian. Ketika dia mengatakan bersembunyi ke sarasnya tak ada diiringi dengan bagaimana dia bersembunyi tak ada keterangan dari dia. Waqad akalnya, wa bihawasina an lana arwahan fi abadarina. Saya beri perumpamaan. Telah yakin kita semua bahwasanya dalam diri kita ini indera kita pun mengetahui kita punya arwah dalam badan-badan kita bersarang roh-roh kita wala na'lamu kaifiyata dzalik tapi kita tak tahu bagaimana roh kita Ya, kita tahu arwah itu ada, setiap orang punya roh, tapi kita tidak tahu bagaimana arwah tersebut. Walaysa jahlu nabi kaifiyatil arwah yujibu an laisa lana arwah. Bukanlah makna tatkala kita katakan kami tak tahu bagaimana roh kami berarti tak ada roh. Ruh itu ada. Ketika Allah mengatakan dia bersemayam, jangan kita katakan karena kita tak tahu dia bagaimana bersemayam berarti tak ada. Sama juga dengan roh. Kalau kita katakan karena kita tak tahu bagaimana ruh itu berarti ruh tak ada, maka jahillah kita. Ya. Bagaimana ruh kita? Tak ada yang tahu. Oh, berarti tak ada ruh karena kita nggak tahu bagaimananya dia. Siapa yang mengatakan? Semua kita sepakat ruh itu ada yang tidak kita ketahui adalah bagaimananya ruh. Semua ahlu sepakat Allah bersama secara yang tidak diketahui ahlu bagaimana dia bersemayam. Selesai. Bukanlah maknanya berarti tatkala tak tahu bagaimana dia bersemayam, berarti Allah tak bersemayam. Tidak demikian maknanya. Karena tak tahu kita bagaimana ruh kita, jangan kita katakan berarti kita tak ada ruh. <coughs> Wakadzalika laisa jahlu nabi kaifiyati bi kaifiyati al-'arsy yujibu an laisa al-'arsy. Bukanlah karena kita enggak tahu dia bersemayam harus kita nafikan, kita katakan tidak, dia tidak bersemayam. Bagaimana orang-orang ahlu kalam mereka menafikan Allah bersemayam karena mereka akan bertanya bagaimana dia bersemayam. Berarti kalau bersemayam dia butuh tempat. Kalau ada tempat berarti diliputi oleh tempat. Gara-gara bagaimana itulah habis rusak binasa mereka. Seandainya tak ada bagaimana mereka terima selamat. Kita pun selamat. Kau punya ruh ya. Bagaimana ruhmu? Aku tak tahu, tapi aku yakin dia ada. Oh, berarti karena kau tak tahu bagaimana ruhmu, tak ada ruhmu. Tak demikian. Ya. Subhanallah. Ada orang yang mengatakan Allah itu tak ada. Kenapa? Karena tidak dilihat. Ada orang ateis menghadirkan kepada murid-muridnya. Ya. Mana Allah kalian? Tak nampak. Berarti tak ada kata sang guru. Yang tak nampak itu tak ada kata sang guru demikian. Kata sang murid, baiklah kalau begitu guru. Guru punya otak? Punya. Tak kami lihat. Berarti guru tak punya otak. Terdiam, terbungkam dia. Murid cerdas. Dia ingin mengajarkan orang Tuhan itu tak ada karena tak terlihat. Maka dia katakan, Mana Tuhan kalian? Tuhan kita tak terlihat. Tak terlihat Allah itu sini di dunia. Nanti kau akan lihat dia. Nanti kau akan lihat wujud Allah swt. kau lihat wajahnya kapan nanti di hari kiamat. Itulah nikmat terbesar di dunia ini tak sanggup engkau melihatnya. Bukan berarti dia tak ada. Musa telah mencoba melihat Allah tak sanggup Musa. Jangankan Musa, gunung saja Allah singkap sedikit ijamnya, gunung tuh hancur lebur. Bukan artinya Allah tuh tak ada, dia ada. Bukan sekarang masanya melihatnya. Subhanallah. Ya. Tidak ada makhluk yang melihat Allah di alam dunia ini. Ya, dengan mata kepalanya tak ada. Tapi melihat Allah dengan mata hati? Ya. Nabi kita pernah melihat Allah SWT dengan mata hatinya sepulang daripada Isra Mi'raj. Nabi pernah berkata, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Hadis ini disesuaikan kepada ulama. Ya. Bahkan orang-orang beriman bisa merasakan kepada Allah dengan mata hatinya. Allah tuh ada. Subhanallah. Cak aku tengok. Ah, nampak enggak angin? Nampak enggak angin? Ya, dikasih Syekh Ibrahim kipas angin. dingin anak kan. Nampak dia? Tak nampak. Ada dia? Ada. Jangan karena tak tampak kau katakan tak ada. Jangan karena tak bisa bagaimana kau jawab akhirnya tak ada. Bagaimana Allah bersemayam? Ya, enggak tahu lah kita Allah kata tak terangkan. Berarti tak bersemayam. Kalau begitu, bagaimana rohmu? Kau tak tahu, berarti kau tak punya ruh kebangkit sekarang nih. Kan itu konsekuensinya. Ya. ruh ya Berapa sih waktu kita? Amin lagi ya. Allah musta'an. Enggak habis-habis. Yalah, lanjutkan nanti. Nanti muntah pula antum. Insyaallah terlanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kalau enggak ada alukalam kalam, enggak pusing kita. Kebanyakan mereka matinya dalam keadaan kebingungan. Tak tahu Tuhan itu mana, bingung mereka. Rozi bingung bagaimana tentang Tuhan. Akhirnya dia mengatakan, lebih pintar lagi wanita-wanita ahli nisapur daripada aku tentang Allah di mana. Allah lah, kalaulah aku mati di atas akidah orang-orang awam katanya. Bertahun-tahun ku cari ya ilmu yang tak ada guna, hanyalah aku kumpulkan kata fulan, kata alan, qila wa qala. Ini perkataan mereka di akhir kehidupan. Subhanallah. Tuhan kita itu ada, bukan tak ada. Kita memang belum melihatnya sekarang. Nanti kita akan melihatnya. Sebagaimana hadis-hadis yang kita bacakan pada solat eh, pada pekajian subuh, kita baca hadis tentang sirat yang dibentang atas neraka jahanam. Bagaimana setiap umat akan digiring bersama Tuhan-Tuhannya. Setelah semuanya masuk ke neraka dengan Tuhan-Tuhannya, tinggallah orang-orang beriman. Allah bertanya, "Kalian kok masih di sini?" Ya Rab, eh, mereka mengatakan, "Kami di sini menunggu Tuhan kami." Ya, apa tandanya Tuhan kami, Tuhan kalian? Kami tahu. Tandanya dia akan singkap-singkap betisnya. Subhanallah. Maka Allah singkap betisnya, seluruh orang-orang beriman pun sujud Ya hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik ketika sujud mereka seketika jatuh terjerembab, tak bisa mereka sujud. Itulah Allah katakan, yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkap betis, wa yud'auna ila sujud, mereka disuruh untuk sujud, fala yastati'un, mereka tak mampu sujud. Jadi Allah menyebut iya, siapa yang mengatakan nabi kita? Siapa yang mengatakan Allah? Tapi tak sama dengan kita. Mengapa pusing? Oh, bukan betis lah, Berarti Allah itu jauhar, Allah itu pusing <laughs> gara-gara itu. Tapi yang tampak adalah malaikatnya. Aduh, jauhnya. Tak mampu rupanya Nabi mengatakan malaikat, harus mengatakan Allah. Betis. Iya. Macam-macam. Ada yang mengatakan yuksyafu an saksak itu adalah makhluk <laughs> makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu taala. Itu yang nanti di hari kiamat ditampakkan sebagai tanda Allah datang. Eh jauhnya. Itulah kalau sudah ya memaksakan logika yang lemah untuk Ya, mengetahui hakikat daripada sifat Allah mustahil. Tak usahlah Allah Jalla wa'ala. Dalam dirimu aja engkau tak tahu. Ya, berapa jumlah ubatmu aja tak tahu kau. Dengan kamu bersamamu. Subhanallah. Ada seorang lagi ateis mengajarkan kepada anak-anaknya bahwasanya tak ada yang namanya Tuhan, semuanya adalah alami. Diambil daging, ya, letakkan di satu tempat. Ya, Kemudian daging tersebut lambat laun dalamnya muncullah apa? Ya, muncullah ulat-ulat. Kata lihat, ini aku yang menciptakan ulat-ulat ini ha. Bukan Tuhan katanya. Letakkannya daging, <laughs> akhirnya letakkan satu tempat. Daging itu akhirnya muncullah belatung-belatung. Lihat aku ciptakan belatung-belatung ini. Berkata sang murid, kalau memang engkau ciptakan berapa jumlah belatung itu? Mana jantan, mana yang betina? Pusing kepalanya. Subhanallah. Iya. Allahu Akbar. Sebagian orang ahlu kalam mengatakan kalau kita mengartikan Quran ataupun hadis dengan zahirnya kita bisa menjadi mujassimah dan musyabbihah. Bagaimana kita menjawabnya Ustaz? Ya, kalau ini perkataan dibenarkan. Kata mereka ini perkataan Ar-Razi ini. Ar-Razi mengatakan kalau akan pahami Quran tentang Allah nama-nama sifat-sifat secara zahirnya maka kalian akan terjerumus ke dalam paham tasbih ya akan menyamakan dengan makhluk akan muncullah bentuk Allah yang aneh kalau akan terima secara zahirnya kata Razi kata Razi itu rahimahullah karena itulah ya dia mengatakan zahir Quran akan menggiring orang kepada kekufuran <laughs> bahaya Berarti Quran ini bukan kitab hidayah. Karena yang bacanya akan menjadi kafir. Ini konsekuensinya. Buktinya dia pun kebingungan. Rozi <laughs> akhirnya rujuk kepada kita, al-sunnah jemaah. Sampai begitu dia katakan. Ditiru oleh orang-orang sekarang. Kau tuh jangan pahami konser zahir, tekstual, hadis dan tekstual. Nanti kau jadi sesat. Berarti engkau menganggap Quran, hadis menyesatkan manusia. Itulah resikonya. Dalam bab asma wa sifat, tadi saya katakan Nabi itu tak pernah heboh. Kenapa kok heboh? Ketika terjadi dialog antara Ahmad bin Nabi Dua dan Ahmad bin Hambal yang sibuk mengatakan Quran itu makhluk, berkata Ahmad bin Hambal, aku tanya kepadamu, engkau sibuk mengatakan Quran makhluk, Quran makhluk. Apakah apa yang kau katakan ini dahulu disuruhkan Nabi Muhammad SAW? Disuruhkan oleh Bakar, Umar, Uthman, Ali? Atau mereka tak menyuruhkannya? Ya, mereka serukan atau tak mereka serukan? Kok dia bilang diserukan? Mana buktinya? Sehingga dia mengatakan memang tak diserukan oleh mereka semua. Kata Ahmad subhanallah, Nabi tak serukan, Abu Bakar Umar tak serukan, Uthman Ali, engkau serukan. Subhanallah. Nabi tak mendakwahinya, engkau dakwahi. Mengapa tak Nabi serukan? Ya, dua kemungkinan. Nabi tahu menyembunyikan. Ya kan? <laughs> Atau kedua, Nabi tak tahu. Yang mana satu kemungkinan itu. Kalau kau katakan Nabi tak menyembunyikan, engkau telah membuat Nabi kafir. Sementara Nabi telah Allah sampaikan kepada risalah, ya Muhammad, balik ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang disampaikan Tuhanmu. Dan apa yang disampaikan Nabi semua disampaikan Nabi sehingga turun ayat Al-yauma akmaltu lakum, hari telah kesempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti tak ada yang terluput. Kalau kau katakan Nabi saw ya mengetahuinya tapi tak menyampaikan berarti kau menganggap Nabi Muhammad berkhianat tak menyampaikan risalah ini bahaya engkau kafir dengannya karena kita orang beriman yakin Nabi tak ada yang disembunyikan kalau kau katakan yang kedua Nabi tak tahu karena itu tak disampaikan subhanallah Nabi tak tahu Abu Bakar Umar Uthman engkau tahu dan sahabat-sahabatmu terdiam dia paham antum Jelas kan? Nabi rupanya tak tahu tentang apa yang dikatakan kalam ini. Mereka tahu, lebih hebat mereka kepada Nabi. Wallahu taala alam. Jangan pening. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta